Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran adab yaitu adab berbicara dan bertutur kata dari kitab Adabut Takhattab karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita masih pada poin pembahasan tentang adab berupa dalam bentuk tawaduk dan tidak sombong ketika bertutur kata kepada orang lain. Sulaiman alaihi salam dan Sulaiman pun seperti itu. Dia berkirim surat dan Sulaiman berkata dalam surat yang dia kirimkan, "Indahu min Sulaiman." Sesungguhnya surat ini adalah dari Sulaiman. Ini letak tawaduknya. Ya. Di sini letak tawaduknya. Sulaiman tidak mengatakan dari raja besar yang menguasai jin dan ya, jin dan ya, jin dan hewan yang mengatur angin dan seterusnya bla bla bla gelar-gelar yang mentereng keren wah berderet-deret. Namun Sulaiman tidak menyebutkan hal tersebut yang seandainya dia sebutkan maka itu pun satu hal yang benar. Namun Sulaiman suratnya polos saja ini adalah dari Sulaiman. Tidak ada embel-embel deret-deret titel di belakangnya. Nah, ya, sang raja penguasa jin ya, yang faham bahasa binatang. Nah, yang tentaranya adalah terdiri dari burung, binatang, manusia, dan jin serta setan-setan. Ah, kan? eh, tidak kemudian Sulaiman menyebutkan gelar yang berderet-deret yang dia miliki. Yang itu tidak dusta dan itu nyata. Namun Sulaiman sederhana. Ini min innahu min Sulaiman. Ini surat dari Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim Inilah ayat eh, yang disepakati oleh para ulama bismillah sebagai bagian dari ayat Al-Qur'an yaitu bismillahirrahmanirrahim di surat An-Naml. Isi suratnya Allah ta'lu alayya, janganlah engkau sombong kepadaku. waktu ni muslimin, datanglah kepadaku sebagai seorang muslim. Maka karena surat yang demikian, surat yang menggunakan bahasa yang tidak wah maka sama dari sana maka Ratu sabak ya, menilai surat tersebut, tersebut dengan mengatakan ini ulkiya ilayya sungguh telah sampai dan diserahkan kepadaku kita karim surat yang mulia dan di antara sebab sebutan mulia untuk suratnya Sulaiman ya, karena ini adalah surat yang bahasanya tawaduk dari seorang raja besar, dari seorang penguasa yang hebat. Fahakkan maka satu hal yang benar sungguh itu adalah surat yang mulia. Oleh karena itu hendaklah anda wahai seorang muslim senantiasa, senantiasa tawaduk dalam bertutur kata kepada orang lain. Janganlah anda berbicara kepada orang lain dengan menggunakan gaya ya, tinggi dan sombong. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ayat ibn Himar al Mujashi'i radhiallahu anhu beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadaku isinya antawadu hendaklah kalian saling satu dengan yang lain tawadu hatta layafkhara ahadun ala ahadin. Jangan ada satu orang yang menyombongkan diri pada orang lain. beri ahadun ala ahadin. Dan janganlah ada satu orang yang bertindak melampaui batas karena merasa besar, merasa hebat kepada yang lain. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah ada seorang yang tawaduk dan tawaduknya itu ikhlas lillahi karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Di catatan kaki lengkapnya hadis ini diatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Meskipun secara fisik berkurang, namun nah, namun sedekah menjadi sebab keberkahan dan harta yang berkah maka keberkahan yang ada pada harta ini menyebabkan seakan-akan harta tersebut tidak berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi illa izzan dan tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba gara-gara dia mau memaafkan illa izzan kecuali kemuliaan. Namun hukum memaafkan orang lain yang ber, memang real berbuat salah kepada kita tidaklah wajib. Karena yang wajib adalah kisos. Ya, membalas dengan yang semisal itu yang wajib. Tidak wajib memaafkan. Hukum memaafkan sunnah itu pun bersyarat. Sunnah dan dianjurkan dan itu pun bersyarat manakala memaafkan tersebut memberikan memiliki faedah dan manfaat bagi orang yang dimaafkan yaitu menyebabkan dia semakin hati-hati karena demikian merasa bersalah. Adapun orang yang jika dimaafkan semakin liar dan semakin kurang ajar maka tidak boleh dimaafkan. Wajib qisas membalas dengan yang semisal ahadun dan tidaklah ada seorang yang tawaduk karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Nama maka ada kemuliaan yang Allah janjikan syaratnya tawaduk dan tawajudnya bersyarat lillah karena Allah. Ya, maka tawaduk dalam bentuk real low profile ya, itu satu hal yang mulia manakala karena Allah jika karena tendensius atau profil karena mau maju pilkada atau yang lain maka tentu tidak termasuk dalam hadis ini karena di sini disyaratkan lillah tawaduknya karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena pamrih pamrih duniawi ya, kemudian eh, adab selanjutnya berkenaan dengan bertutur kata dan berbicara adalah tolak kotul wajahi eh, wajah yang berseri-seri eh, wajah yang ceria indal khitab ketika berbicara tolak kotul wajah mana asalnya talaqah itu lepas ya, pada dasarnya talaqah mana asalnya lepas maka ya, maka itu cerianya senyumnya adalah senyum yang lepas bukan dibuat-buat ya, bukan ya, dipaksa-paksakan non memang lepas demikian demikian juga imbisat itu makna dasarnya adalah ya, lapang dan tidak mengkerut ya, karena orang yang tidak ceria itu wajahnya wajah mengkerut maka hendaknya anda wahai seorang muslim berwajah yang ceria dan wajah yang ceria ini adalah bentuk imbesat, bentuk mengakrabkan diri kepada saudara sesama muslim saat anda ngobrol dengannya. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya ya, dengan Luqman mengatakan wala tusair khattaka linnas Jalan engkau palingkan pipimu dari manusia ketika engkau berbicara kepada manusia. Maka ketika kita ngobrol dengan orang lain, lihatlah orang tersebut, tatap wajahnya. Jangan melengos kata orang Jawa, jangan palingkan muka, namun tatap wajahnya, lihat wajahnya. Itu ngobrol yang sehat. Yeah. Dan bentuk lain dari pelanggaran dari eh, memalingkan wajah di sini adalah ketika ngobrol dengan orang lain malah sibuk menunduk melihat HP kan eh, malah sibuk menunduk lihat HP kalau jak ngobrol itu tatap wajahnya lihat wajahnya jangan malah memalingkan wajah dalam bentuknya bentuk kontemporer ya, eh, menunduk bukan karena menunduk namun sibuk eh, buka-buka HP. Maka ini bukan ya, ini bukan eh, tindakan tidak beretika ketika berbicara. Ya. Apalagi kepada orang-orang yang wajib untuk dihormati karena dia guru, karena dia dosen, karena dia ya, dosen kita, karena dia adalah orang tua, orang yang lebih tua, ya, dan seterusnya. Ya, ya, ngobrol sama ibunya atau bapaknya, jeh pak, namun tangannya sibuk, ya, sibuk ngusap-ngusap HP. Nah ini ini tindakan yang tidak beretika dalam berbicara. Ya, ini termasuk dalam ayat ini wala tusair khaddaka jangan kau palingkan wajahmu ya, ya, dari manusia ketika engkau berbicara pada ya, berbicara dengan seseorang ketika berbicara pada seseorang jangan palingkan mukamu namun berikan wajahmu padanya tatap dirinya ya. maka itu adab yang diajarkan oleh Al-Quran melalui wasiat Luqman kepada putranya. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la taqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah Anda meremehkan amal kebajikan sedikit pun. Walau antal ka akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya sekedar Anda berjumpa dengan saudara sesama muslim dengan wajah yang lepas, dengan wajah yang ceria. Diatkan oleh muslim. Dalam satu riwayat yang diatkan Imam Ahmad dari Abu Jari Al-Hujaimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah anda menjadi orang yang zuhud fil ma'ruf dalam amal kebajikan. Ya, jangan menjadi orang yang zuhud dalam ganjaran. Zuhud terpuji adalah zuhud terhadap akhirat, menjadi orang yang tidak rakus. Eh, zuhud yang terpuji adalah zuhud terhadap dunia. Dalam makna menjadi orang yang tidak rakus dengan dunia. Sedangkan zuhud terhadap akhirat, zuhud terhadap ganjaran, maka ini satu hal yang tercela. Ya, karena seorang itu merasa telah banyak beramal, telah merasa sempurna. Maka ini satu hal yang tercela. Setiap seorang muslim wajib merasa belum maksimal, wajib masih merasa bekalnya masih sedikit, ya. wajib merasa belum berbuat apa-apa dan seterusnya. Malaka walau antal ko akhoka Mengapa bagimu Apa masalahnya bagimu seandainya Engkau jumpai saudaramu Wa anta mumbasitun ilahi wajahaka Sedangkan engkau Paparkan, engkau sodorkan Wajahmu kepadanya ya, Apa sulitnya apa Beratnya Apa ruginya Ketika engkau bertutur kata dan berbicara kepada orang lain Berikan wajahmu kepadanya ya, Paparkan wajahmu padanya. Dan demikianlah akhlak Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan oleh Jarir bin Abdullah Al Bajali radhiallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Mar'ani Nabi saw Alaihi Wasallam ila fi wajhi." Tidaklah Rasulullah saw Alaihi Wasallam melihatku, yaitu di riwayat yang lain sejak aku masuk Islam. Sejak aku masuk Islam tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya, melihat diriku kecuali beliau tersenyum tepat di wajahku ya, tersenyum manis tepat di hadapanku demikian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala mencela ya, orang yang sombong yang Allah sebutkan di antara indikator sombongnya adalah thania itfihi apa itu sania? Idfihi di catatan kaki di poin yang keempat artinya orang yang lawi unukihi orang yang memelintir lehernya takaburan karena sombong itu orang yang memalingkan wajah memelintir leher yaitu memalingkan wajah buang muka maka law ya fihi larangan lat san ya'id fihi itu semakna dengan ayat wala tusai khaddaka linnas yang maknanya la tu'rid biwajhika amman takallamahu amman tukallimuhu takabburan janganlah engkau palingkan wajahmu janganlah engkau palingkan wajahmu dari orang yang mengajak berbicara kepadamu karena sombong maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Wa minan nasi di antara manusia ada orang-orang yang memiliki ada orang yang tercela. Gimana orang yang tercela tersebut? Mayujadilu fillahi bighairi ilmin. Orang yang mendebat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wala hudan wala kitabim munir. Tanpa petunjuk, tanpa kitab suci yang menerangi. Ngeyel sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah orang yang Allah celah tersebut thaniya idfihi? Dia adalah orang yang membuang muka. Dia adalah orang yang suka membuang muka ketika berbicara kepada orang lain. Liudillah angsabilillah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahu fitunya dunya khisyun baginya di dunia kehinaan dan akan kami timpakan kepadanya sehingga dia merasakan pada hari kiamat nanti siksaan yang membakar dari bima qaddamat yadaka hal tersebut disebabkan apa yang dilakukan oleh tanganmu dan sungguh Allah tidaklah zalim kepada hamba-hambanya ya, maka di antara ada penting dalam bertutur kata yang Nabi ajarkan adalah bertutur kata dengan wajah yang ceria, penuh dengan senyum, dengan senyum yang manis, senyum yang lepas, senyum yang polos, bukan senyum terpaksa dibuat-buat ya dan dipaksa paksakan. Maka itu akhlak seorang muslim ketika bertutur, bertutur kata kepada yang lain, kepada sesama muslim, maka diiringi dengan senyuman, diiringi dengan wajah yang ceria, wajah yang menunjukkan kalau kita gembira, senang dan bahagia berbicara, berjumpa dengan beliau dan berbicara serta ngobrol dengannya. Kemudian ada eh, ada berbicara yang lainnya adalah janganlah engkau memuji diri sendiri di depan banyak orang. Janganlah kemudian engkau ungkit kebaikanmu kepada orang lain kecuali jika memang darurat atau minimal kebutuhan mendorong untuk itu. Ya, maka ya, terdapat dua ayat dalam Al-Quran yang melarang memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri dengan pujian yang berkaitan dengan agama. Yang pertama adalah surat An-Najm ayat 32. Fala tuzaku wa a'lamu bimani taqa. Janganlah kalian memuji dirimu sendiri dengan mengatakan saya adalah orang yang saleh, saya adalah senior dalam dunia kebaikan, saya adalah begin dan begitu, saya adalah pionir, saya perintis dan sebagainya. Janganlah kalian puji diri kalian sendiri. Allah lah yang lebih tahu siapakah yang paling bertakwa di antara kalian. Demikian juga di yang uh, ayat yang kedua adalah di surat An-Nisa ayat yang ke-49. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang memuji dirinya sendiri dengan menganggap bahasanya dirinya adalah diri yang suci, dirinya adalah ya, manusia yang suci. Balilah yuzaki Bahkan Allah memberikan kesucian kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Walayutlamuna fatila dan mereka tidaklah dizalimi meskipun kecil, meskipun sedikit. Demikian juga dilarang untuk ya, di antara hal yang terlarang yang Allah katakan di saat Al-Mudathir ayat yang ke-6 wala tamnum tastakthir. Janganlah engkau memberi karena mengharap balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Sehingga ketika sudah memberi tidak mendapatkan timbal balik maka dia ungkit-ungkit pemberiannya dia tidak mendapatkan timbal balik yang diharapkan yaitu yang lebih banyak daripada apa yang dia berikan dia ungkit-ungkit bukankah dulu saya telah berbuat demikian dan demikian ya dari al-miqdad dari al-miqdad ibn al-aswad radhiallahu anhu beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan aturab debu di wajah orang yang suka memuji-muji yaitu memuji-muji orang lain di hadapannya sebagaimana di catatan kaki dalam riat muslim dari jalur Abu Ma'mar Abu Ma'mar mengatakan ada seorang yang menyanjung seorang penguasa maka Mikdad sahabat Nabi yang ketika itu ada di dekat Eh, dekat-dekat itu dia kemudian sahabat ini kemudian menuangkan menaburkan tanah kepada orang tersebut kemudian dia beralasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan tanah itu at di wajah orang yang suka memuji muji orang lain di hadapannya maka hal ini menunjukkan pemahaman sahabat Mikdad Ibn al-Aswad bahasanya perintah untuk menaburkan debu kepada orang yang suka memuji-muji itu bukanlah makna metafor namun makna hakiki oleh karena itu beliau praktek sungguhan ya, ketika ada orang yang muji-muji seorang gubernur atau penguasa di hadapannya sahabat ini hadir dia carikan debu kemudian dia taburkan ke mulut orang tersebut ya namun tentu ini tentu tergolong nahi mungkar yang keras ya. Namun namun tidak semua keras itu tercela. Ya, keras pada tempatnya itu terpuji karena keras pada tempatnya satu hal yang terpuji. Ya, maka beliau punya kedudukan istimewa di depan gubernur karena dia sahabat Nabi, dihormati, dimuliakan ya, sehingga Eh, berbuat bersikap eh, nahi mungkar yang keras semacam ini tidak memiliki dampak negatif atau tidak memiliki dampak negatif yang besar. Ya, maka e, memuji orang di hadapannya tentang memuji orang di hadapannya kita jumpai dua jenis hadis. Ada hadis-hadis yang menunjukkan terlarang memuji seseorang di hadapannya. Di antaranya adalah hadis ini. Namun terdapat ya, sejumlah hadis yang menunjukkan Nabi memuji sejumlah orang di hadapannya. Maka ini dikompromikan oleh para ulama dengan mengatakan ya, yaitu melihat apakah maka memuji ya, di belakang orang yang dipuji jelas tidak apa-apa. Namun dipu, memuji di depan di hadapan orang yang dipuji perlu dirinci. Jika dikhawatirkan dia ujub, dia menjadi marur orang yang terkecoh dengan dirinya merasa dirinya itu hebat wah padahal tidak ya, maka terlarang memuji orang yang model semacam ini namun jika orang tersebut adalah orang yang ya, sadar tentang dirinya meskipun orang memuji-mujinya maka itu tidaklah menyebabkan dia pongah menyebabkan dia merasa besar, merasa hebat dan seterusnya. Dan ada seorang memuji di hadapan orang lain di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka engkau kau potong leher temanmu. Demikian Nabi katakan bolak-balik. Ini hadis, hadis yang lain memberikan tercelanya memuji seseorang di hadapannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian mau memuji seseorang, lamu halata tidak boleh tidak, maka hendaklah gunakan redaksi sebagai berikut. Gimana redaksi yang Nabi perintahkan? Ahsibu titik titik. Ya, aku, menying, aku menyangka, aku mengira dia itu adalah orangnya demikian, orangnya tekun belajar, orangnya orang yang rajin, orangnya adalah orang yang tidak ngantuan saat pengajian, ya, namun orang yang eh, sungguh-sungguh ya, belajar, nah, ya, tekun ngaji. Saya kira dia demikian. Gak tahu kalau ternyata ngantuan di belakang, ya nggak tahu kan. Eh, cuma saya kira saja. Ya. Ya, cuma saya kira ahsibu titik-titik. Ingkana yara andau kadalik dan ini pun Nabi katakan jika dia berpandangan kalau orang tersebut seperti itu keadaannya. Ya. Kemudian dilanjutkan ya, titik-titik ya, tersebut maka ah bu titik-titik kemudian kalimat selanjutnya wallahu hasibuhu hitungan yang sebetulnya sesungguhnya itu Allah yang tahu wala yuzakki alallahi ahada saya tidaklah memastikan orang tertentu itu sebagai orang yang hebat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu redaksi eh, redaksi eh, yang Nabi perintahkan dan Nabi tuntunkan ketika seorang itu mau tidak mau dia harus memuji seseorang. Maka Nabi tegaskan, Nabi eh, kasih petunjuk teknis teks redaksinya ahsibu titik-titik wallahu hasibuhu wala uzaki alallahi ahada Jika memang orangnya seperti itu, maka e, maka cara memuji yang Nabi ajarkan itu cuma saya kira. Semoga e, kalau terjemah bebasnya, semoga mudah-mudahan ini kayaknya sepertinya kalau tidak salah ya, sebatas penglihatan saya, sebatas pengetahuan saya, sebatas pengamatan jarak jauh ya, dan seterusnya atau kalimat-kalimat semacam itu. Ya. Kemudian bla bla bla orangnya adalah demikian, anaknya gimana rajin, ya, tekun, saleh dan seterusnya. Tidak boleh kemudian menegaskan dia saleh itu Nabi tidak bolehkan. Dia anak yang ya, ibadahnya luar biasa, tidak nah, boleh demikian. Ya, bolehnya ahsibu, ya, sepertinya kayak kayaknya ya, mudah-mudahan. Ya, sampai di sini teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teks eh, teks uh, redaksi memuji yang Nabi ajarkan di atas itu berdasarkan hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Firiyatin dalam satu riwayat disampaikan wala uzaki alallahi ahada dan saya tidak menegaskan tentang baiknya seseorang atas nama Allah Subhanahu atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka e, maka ketika Anda memuji diri sendiri saat ngobrol dengan orang lain, itu menyebabkan orang-orang itu tidak suka pada Anda. E, normalnya orang itu tidak suka ngobrol dengan orang yang isinya sudah menguasai pembicaraan dari awal sampai akhir, isinya muji diri sendiri. Karena sifat manusia tidak menyukai orang yang merasa tinggi pada mereka dan merasa besar. Namun jika ada kebutuhan yang mendorong untuk melakukan hal semacam itu, maka memuji diri sendiri sesuai dengan kadar kebutuhan diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Dalilnya ya, perkataan Yusuf alaihi salam yang berkata kepada memberikan alasan kenapa dia minta jabatan sebagai menteri keuangan atau mungkin kepala kabulok, ya, kepala bulog ya, yang bertugas untuk mengatur distribusi ya, perbendaharaan negara. Maka Yusuf memuji dirinya dirinya sendiri. Ya, agar alasannya meminta untuk menjadi yang mengurusi bagian ini diterima oleh sang raja. Yusuf mengatakan, ini hafidun alim." Aku adalah seorang yang menjaga dan aku adalah seorang yang berilmu. Fahakon maka benar Yusuf adalah orang yang menjaga harta di tahun-tahun kelaparan dan tahun-tahun kesusahan yang terjadi dan dialami negeri Mesir. Dan dia adalah seorang yang berilmu dalam mengatur berbagai urusan dengan izin Allah. Demikian juga tadi pada dasarnya tidak boleh ya, mengungkit-ungkit jasa dan kebaikan. Itu hukum dasarnya. Namun di sini terdapat faedah yang menarik, namun boleh mengungkit dan menyebut-nyebut jasa, peran dan sebagainya, ya, peran kebaikan yang dilakukan oleh seseorang jika ada kebutuhan menuntut hal tersebut. Kemudian beliau bawakan dalil tentang hal ini. Ini ada dua dalil yang jadi yang menunjukkan bolehnya ya, ya mengungkit-ungkit pemberian, menyebutkan kebaikan dan uh, bantuan ya, manakala hal semacam ini diperlukan yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Ansor, ya, pada para sahabat Ansar sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang ini merupakan kejadian pasca perang Hunain dan ini adalah pertemuan Nabi khusus dengan para sahabat Ansar yang berujung dengan banjir air mata. Karena kemudian harta rampasan perang di perang Hunain itu Nabi bagikan kepada ya, banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah ya, dengan jumlah yang besar-besar. Ada yang dikasih 100 ekor unta, ada yang dikasih tokoh-tokoh, Ya, orang-orang yang baru saja masuk Islam, ada yang dikasih 100 ekor unta, ada yang 200 ekor unta. Itu jumlah yang sangat wah. Ya, dan semua yang dikasih adalah orang-orang Quraisy. Maka kemudian ada selentingan di kalangan Ansar ya, dengan mengatakan Nabi telah menemukan kaumnya. Ya, Nabi telah menemukan kaumnya ya, karena kaumnya masuk Islam. Ya, penduduk Mekah seluruhnya masuk Islam atau ya, Nabi men telah menemukan kaumnya sehingga Nabi jor-joran ya, ngasih pada mereka-mereka. Dan ketika itu tidak ada satupun sahabat Ansor yang dikasih. Ya, sedangkan kita ya, cuma nonton aja dari jauh. Ya. Nah, jor-joran bagi pada mereka-mereka bisa bisa dalam jumlah yang besar-besar kita tidak dapat apa-apa cuma nonton ya. Ya, maka Nabi telah menemukan kaumnya ya. Ya, ya, Nabi kemudian ya, sudah tidak lagi peduli dengan kita mau bahasa kasarnya demikian. Namun bahasa halusnya Nabi menemukan kaumnya. Nah, Nabi telah menemukan kembali kaumnya. Dan ya, isu dan berita semacam ini akhirnya sampai ke telinga Nabi. Ya, ada bisik-bisik semacam ini, ya, pembicaraan di belakang semacam ini, ya, ini didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Maka Nabi kumpulkan seluruh sahabat Ansor. Nabi ngasih ceramah, ceramah yang sangat ternyuh sekali. Ceramah panjang yang ternyuh. Tidak ada seorang muslim yang membacanya kecuali harus ikut nangis. sebagai nambah sahabat Ansor banjir air mata ketika itu. Maka di antara uh, ya, yang Nabi sampaikan, Nabi jelaskan Ya, Nabi ngasih klarifikasi. Kenapa itu dikasih? Ansor tidak ada satupun. Manakah yang lebih mulia? Mereka pulang bawa onta, kalian pulang bawa nabinya. Ya, mana yang lebih mulia? Coba bayangkan. Pulang kalian bawa nabinya, mereka pulang bawa onta. Mana yang lebih mulia? Kenapa kalian merasa hina pulang bawa nabi? Ya, dan merasa kalau pulang bawa harta, bawa onta itu satu kemuliaan dan satu Eh, satu hal yang megah, satu hal yang mewah, satu hal yang wah. Kemudian Nabi menyebutkan betapa besarnya cinta beliau kepada Ansor. Ketahuilah bahasanya, seandainya manusia mengambil satu jalan dan Ansor mengambil satu jalan, maka aku akan memilih jalannya Ansor. Kemudian di antara yang ini menyebabkan ceramah Nabi panjang ini menyebabkan semua sahabat Ansor tertunduk ya, dan banjir air mata. Di antara Nabi katakan kepada mereka adalah kalimat berikut ini. Alam ajitakun dolalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku jumpai kalian adalah orang-orang yang sesat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dengan sebab diriku? Wa kuntum mutafariqin dan bukankah aku jumpai kalian dalam keadaan berpecah belah? Yaitu Aus dan Khazraj itu bermusuhan, sama-sama penduduk Madinah. Eh, mereka bermusuhan, eh, bahkan perang. Dan permusuhan yang paling ya, paling ekstrim adalah peperangan. Peperangan antara Aus dan Khosroj yang disebut dengan perang Bu'ath yang terjadi selama bayangkan 120 tahun. Hmm. Satu tempat, satu wilayah, perang berkepanjangan, tiga generasi coba. 120 tahun. Ya. Ini simbahnya perang dilanjutkan anaknya. Anaknya ada perang lanjutkan cucunya. 120 tahun. Itu keadaan penduduk Madinah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang. Sebelum datang Islam di kota Madinah. Bermusuhan, satu kampung, satu wilayah. Bolak-balik perang. 120 tahun. Dengan korban nyawa berapa, dengan kerugian material berapa, bayangkan. Maka aku jumpai kalian berpecah belah, bermusuhan, satu dengan yang lain bunuh membunuh, fa'allakumullahu bi. Dan Allah satukan kalian dengan sebab diriku. Dengan gara-gara aku, lewat aku, Allah satukan kalian menjadi saudara rukun, guyub rukun. Setelah dulunya ribut, ketika belum datang Islam. Wa allatan fa'arnakumullahu bi dan aku jumpai kalian dalam keadaan miskin, kere, tidak punya duit. Namun kemudian kalian ekonominya kemudian jadi mapan dari berkecukupan dengan sebab diriku. Maka betapa tiganya kalian kemudian punya bisik-bisik Nabi menemukan kaumnya, Nabi nggak sayang dengan kita, Nabi kini kini kini. Nabi nggak menghargai perjuangan kita, Nabi dan seterusnya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin di sini mungkin jasa dan peran beliau untuk sahabat Ansar untuk memahamkan mereka, ya, untuk memahamkan mereka betapa mulianya mereka. Dan janganlah kemuliaan itu dianggap dengan dinilai dengan harta, dengan unta yang sekian banyak. Bukan itu. Tolak ukur kemuliaan. Dan bahasanya mereka itu mulia. Pulang tanpa membawa harta, harta rampasan perang. Namun pulang membawa nabinya. Bertetangga dengan nabinya. Itu jauh lebih mulia. Daripada bertetangga dengan unta-unta. Ini bertetangga dengan nabinya. Kenapa ngiri dengan yang bertetangga dengan unta-unta? dengan unta yang demikian banyak. Maka Nabi iya, Nabi sebutkan, iya, Nabi ingatkan peran Nabi jasa Nabi untuk Ansar. Iya, dalam rangka untuk memahamkan mereka, maka ini dalil menunjukkan bolehnya mungkin peran, ya, kebaikan, yang diberikan oleh kepada seseorang ingdal hajah jika memang ada kebutuhan untuk itu. Ya, kemudian dalil yang lain adalah eh, asar yaitu perkataan Utsman radhiallahu anhu ketika banyak orang yang mengkritik dengan kritikan yang berlebihan kepada Utsman ya, dalam pemerintahan Utsman dengan eh, kritikan yang overdosis dan bahkan berlebihan hmm. atau bahkan yang dikatakan oleh Utsman kepada orang-orang yang ya, mengepung rumah beliau nah, yang kemudian uh, membenci beliau maka beliau mengatakan unsitukumullah aku minta aku bersumpah kepada kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala Aku bersumpah, aku meminta kepada kalian dengan bersumpah atas nama Allah. Wala unsitu ila ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meminta bersumpah kecuali kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Bukankah kalian tahu bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man hafara rumata falahul jannah fahafartuha Siapa yang menggali sumur rumah maka untuknya untuknya surga dan akulah yang menggalinya maka ada sehingga sumur rumah disebut dengan ya, ya, sumur Uthman ada satu sumur di kota Madinah yang itu airnya luar biasa meskipun kondisi kering, kondisi panas. Di musim panas airnya airnya banyak. Semua sumur di Madinah kering kecuali sumur tersebut. Namun sumur ini milik orang Yahudi. Milik orang Yahudi dan ketika musim panas semua kering, semua sumur di Madinah itu kering kecuali sumur ini. e, maka mau tidak mau orang perlu air, maka dia perlu ngambil air dari sumber ini dan orang Yahudi ini tidak mau memberikan air dengan gratis, disuruh bayar. Maka kaum muslimin pun bersusah payah untuk membayar, berutang untuk dapat air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang membeli sumur rumah untuknya surga. Maka Utsman begitu mendengar hadis ini, Utsman lah yang kemudian nemui pemilik ya, ya, pemilik sumur tersebut dan bertanya kepadanya ya, saya mau beli sumurmu. Berapa harga yang kau tetapkan? Sebutlah angka dengan nilai yang besar, tidak ditawar, langsung dibayar. Tidak ditawar, langsung dibayar. Kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Silakan ambil dengan gratis. Itu sumur rumah. Dan Nabi katakan siapa yang membeli sumur rumah dari tangan orang Yahudi ini, untungnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membelinya? Utsman bin Affan. Alas Alastum ta'lamuna, bukankah kalian mengetahui bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda saat persiapan perang Tabuk, menjahasa jaisal usrah. Siapa yang membantu mempersiapkan keperluan perbekalan jaisal usrah yaitu sebutan untuk para sahabat yang berangkat untuk perang Tabuk, falaul jannah, maka untuknya surga. Fajahastuhu, aku yang nyiapkan. Bukal sekian ribu orang, duitnya Usman, duit pribadinya Usman. Nabi katakan untuknya surga. Fasaddaquhu bima Dan para sahabat pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Utsman. Utsmanlah orangnya. Dan Nabi pun betul mengatakan demikian. Maka ya, maka Utsman menyebutkan jasa-jasanya untuk mengikat orang. Ya, kalian tidak boleh tidak suka dengan saya, boleh kritik saya, boleh ini. Namun jangan berlebihan dan ya, jangan kemudian kelewat batas. Ya, saya punya Bukan kemudian dianggap Utsman adalah orang yang jelek, orang yang brengsek 100%. Banyak kebaikan yang saya lakukan, yang saya miliki. Ya, maka ini yang jadi dasar Utsman untuk menyebut-nyebut kebaikan dan jasa yang pernah dia lakukan. Demikian yang kita